Sabine. 여기 두죠. 여기 두죠. 재밌어. 대박이었어. 재밌어. 예, 모르겠어요. Salam. Lama? Ya tu sekadar, sekadar. Maju ke dalam. Hin. Yang paling kesan j u a kita perkenalan dulu ya karena saya baru, baru kali ini lagi saya selanjutnya bukan yang ada dua mata kuliah satu satu oh cuma satu oke jadi cuma saja jam sembilan. ya yakin tidak sudah saya konversi bu. konversi. Iya bu. Baru angkatan berapa? 2016 masuk sini. Iya bu. Paulo funny, man. El Yahya. Sofan Iman. Ilham Pakaya nah, tidak ada Indra Bayu oh itu iya, tadi iya, iya. Renaldi Rahmat Utama Kok memang macam anak teknik sekali ya Я si izin bu izin eh, di sini apa balik इस्लाह जो है ना चालू किए थे some of those. roll sensitive pero que nos ganamos. en Sini saya. Atau buatkan dulu dong, sama kuliah ini. sorry sorry saya tidak tahu kalau yang sakit izin ini terhitung bagaimana hitungannya nanti diariamente karena beda ilmu eksakta dengan sosial itu beda ya sebenarnya beda, beda jauh malah kalau menurut saya karena kalau saya ditanya lebih pilih eksakta atau ilmu sosial saya lebih pilih eksakta karena eksakta itu pasti tidak banyak kata-kata mutiaranya <laughs> kalau Gitu. ya kalau menjelaskan masalah rumus ya iya. hasilnya begitu ya iya. kalimatnya itu cuma jadi a tambah b hasilnya sekian sama dengan c iya, beda dengan ilmu sosial ilmu sosial itu terlalu banyak penjelasannya dan eh, kalau ilmu sosial itu kalau menurut saya lebih mudah dimanipulasi beda dengan plagiasi uh, plagiasi itu lebih kalau misalnya dia bikin tiga angka di belakang koma desimalnya tiga angka di belakang koma yang tidak samanya itu 0,001 saja itu mesti ulang mesti dicari ya tapi saya rasa kalian juga sudah tahu sih caranya untuk kalasi menghitung uh, rangka atap baja baja atau struktur kayu dulu kalau pengalaman waktu asistensi kalau lihat dosennya kalau dosennya lagi sibuk oh oke okay, berarti dia sedang pakai mistar kan akhirnya kan hitung harus kan digambar lagi kan sesuai dengan perhitungannya ketemu tidak titiknya kalau tidak ketemu beda nol e, beda cuma mili dua mili tiga mili sudah sambung saja itu sedikit itu tapi kalau dosennya pas bawa mister ya itu yang bagus gambar ulang tapi itu seninya di teknik ya begitu seni iya seninya terus uh, apa orang teknik itu pasti saling kenal dari senior junior contohnya kayak saya sama murid dia yang bilang sama saya ibu ibu bukannya dulu dari situ dia sudah panggil saya kakak yang pertama dia kan tidak tidak enak toh karena pasti tugas besar itu bakalan menurun kenapa

Roger 阿里，阿里，阿 it Thank you. Carlos.